Sawa'un kanat nikmatan nikmat dinin au dunia baik nikmat di situ nikmat agama. Nikmat agama artinya orang itu jadi orang yang berilmu dalam masalah agama. Gitu. Hatinya ndak enak. Atau orang itu jadi orang yang taat beribadah, banyak melakukan ibadah kepada Allah Eh, aktif jamaah atau eh, misalnya sebentar-sebentar dia berangkat haji atau umroh atau eh, menjadi orang yang banyak mengeluarkan hartanya di jalan Allah untuk masjid atau untuk pesantren atau untuk orang-orang miskin, anak yatim, hatinya tidak senang melihat ada orang kayak gitu atau nikmat dunia dia mendapatkan jabatan, naik jabatan, tidak senang atau mendapatkan kekayaan tidak senang, dapat tender tidak senang, gitu iya, orang lain maksudnya yang dapat dia tidak senang. itu adalah hati tidak senang apabila ada orang lain mendapatkan nikmat gitu. apabila nikmat itu lepas orang lain dapat musibah senang, gitu iya. Jadi orang lain dapat musibah tapi dia malah senang itu masuk juga dalam babnya itu semua adalah hasad dan hukumnya adalah haram. Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu berfirman Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli Apakah kalian tidak senang kepada orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu penggalan dari ayat yang nanti akan ditulis atau diangkat lengkap oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Gitu. Dan hadis yang diangkat oleh Imam Nawawi adalah An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasada jauhilah iri dan dengki itu fa innal hasada ya'kulul hasanat karena iri dan dengki itu itu bisa menggerogoti atau bisa makan kebaikan Maksudnya menghapus amal ibadah yang telah dia lakukan ya, Itu maksudnya makan kebaikan Kama takulun narul hatoba Seperti api itu makan kayu bakar nah, Rawahu Abu Dawud Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Wafi riwayatin al-ushb nah, Sama saja kayu bakar gitu ya. Nah eh, hadis ini menggambarkan bahwa hasad itu seperti api. Sebagaimana api itu panas, hasad itu di dalam hati juga panas. Juga tidak enak. Nah, hasad itu menghapus atau menghilangkan atau makan kebaikan sebagaimana api itu kalau pada kayu, kayunya semakin habis. Kayu itu digambarkan kebaikan, api itu yang membakar. Lah, kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh orang Islam apabila di dalam hati orang Islam itu timbul hasad maka ketika hasad ini timbul maka kebaikannya itu terkurangi atau terbakar atau termakan itu itu hadis ini Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin memberikan penjelasan huwa ayyakrahal insanu ma bihi ala ghairi hasad itu apabila ada orang yang tidak senang apabila orang lain itu diberi tidak senang apabila ada orang yang e, mendapatkan nikmat dari Allah SWT min ilmin au malin au ahlin au jahin au khairi thalik baik nikmat itu berupa ilmu berupa harta berupa keluarga berupa kedudukan Berupa apapun, yang penting itu adalah nikmat dari Allah. Nah, dia mendapatkan nikmat hatinya nggak seneng. Orang kafir apabila temannya masuk Islam dia tidak seneng. Apa sebabnya nggak seneng? Karena dia masuk Islam. Nah itu masuk juga di sini. Wal hasadu min kabairi dan hasad itu dosa besar. Kalau tadi sebut kita sebutkan orang kafir hatinya tidak senang gitu Nah, itu juga masuk tapi pembahasan ini lebih fokus ditujukan kepada umat Islam. Kenapa? Karena e, meskipun ada pembahasan dan ayat tadi itu berkaitan dengan orang kafir, gitu ya. tapi e, karena Rasulullah SAW mengatakan hasad itu makan kebaikan dan yang punya kebaikan itu adalah orang Islam. Nah itu dan lebih penting taklim semacam ini itu ditujukan kepada orang Islam dibandingkan dengan hanya sekedar menceritakan keadaan orang kafir karena Syekh Muhammad bin Sulaiman memberikan penjelasan semua berita yang berkaitan dengan petunjuk atau ancaman gitu, dan yang berkaitan dengannya petunjuk orang itu apabila mendapatkan petunjuk sehingga agamanya baik sehingga dibalas oleh Allah dengan kebaikan di dunia dan di akhirat dan semua berita yang berkaitan dengan ancaman dan orang-orang yang diberi ancaman dan orang-orang yang mendapatkan hukum azab dari Allah dan ancaman-ancaman di akhirat semua itu memberi e, makna ganda di samping berita yang wajib diimani Berita yang wajib diimani Yang kedua adalah dorongan kepada umat Islam Agar berupaya eh, Berada di atas jalan yang baik Yang sesuai dengan berita petunjuk Allah SWT Dan menjauh dari berita-berita yang berkaitan dengan ancaman tadi itu Nah ini berarti yang pertama adalah berita Berita itu Berita bagaimana? Gitu. Hasad itu dosa besar. Hasad itu haram. Hasad itu itu akan menghapuskan pahala-pahala. Ini wajib diimani. Yang pertama, yang kedua, ini petunjuk kepada umat Islam supaya dia betul-betul menjauhi sifat ini. Iyyakum kumal hasada, jauhilah sifat hasad ini. Nah, itu. Nah, lah karena itu maka kita sebagai umat Islam ketika mendapatkan pelajaran ini Tidak sekedar ilmu yang itu nanti akhirnya kita faham Karena kita telah mendapatkan berita ini Tidak sekedar itu Tapi bagaimana kita berupaya supaya kita berada di atas petunjuk Allah Kalau petunjuk itu perintah kita upayakan bahwa kita adalah pelakunya Kalau petunjuk itu adalah larangan Bagaimana kita betul-betul menjauh Dan mengingatkan orang lain supaya jauh dari sifat itu Ini Wa min simatil Yahudi wal billah dan hasad itu adalah ciri utama orang Yahudi. Ciri utama orang Yahudi dan orang Yahudi itu orang yang dimurkai oleh Allah SWT Di antara ciri utama mereka adalah hasad. Qala Allah Taala Allah SWT berfirman tentang mereka wadda kathirun min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara Umumnya orang-orang kafir dari ahli kitab itu menginginkan agar kalian itu murtad kembali. Setelah kalian beriman bagaimana? Duh, mereka itu berkeinginan bagaimana supaya kalian wahai orang yang beriman itu kafir kembali. Ini keinginan orang-orang Yahudi. Kenapa begitu? Hasad min indi anfusihim. Itu karena hasad. Kenapa? Kok hasad? Karena ia faham bahwa agama ini baik. Agama ini dari Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat yang besar, tapi ternyata tidak diturunkan di bangsanya. Padahal mereka sedang menunggu-nunggu. Jadi mereka sedang menunggu-nunggu Rasul yang terakhir dan agama yang dibawa itu adalah dari Bani Israel. Kenapa? Karena selama ini setiap ada Nabi dan Rasul itu adalah dari Bani Israel. Dan yang terakhir itu yang ditunggu-tunggu ternyata yang terakhir ini dari keturunan Nabi Ismail bukan dari Bani Israel. Dari pamannya Israel. Nah jadi itu. Nah, mereka akhirnya hasad itu dan orang-orang yang masuk agama ini akhirnya membuat hati mereka tidak enak berkeinginan bagaimana supaya orang-orang itu murtad kembali kafir kembali tidak mengikuti agama ini itu Waqala ta'ala dan Allah berfirman Am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadli Mengapa kalian hasad terhadap orang terhadap manusia yang diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Hatinya tidak senang kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan kedudukan yaitu mendapatkan kerasulan dari Allah Subhanahu taala. hatinya itu tidak senang tidak senang kalau Rasulullah Sallam itu mendapatkan kitab Allah Subhanahu Wa Taala kitab Allah diturunkan kepadanya tidak senang kalau orang-orang itu menjadi sahabat Rasul masuk Islam itu. Ay alama'a a'tahum min fadlihi. Enggak senang dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka itu. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Ketahuilah sesungguhnya nikmat Allah SWT itu diberikan kepada nikmat Allah yang paling besar diberikan kepada Ibrahim alaihissalam dan keturunannya semuanya. Ibrahim memiliki dua anak yaitu Ishak dan Ismail, Ismail dan Ishak. Kemudian dari Ishak punya anak Israel atau Yakub. Dari Yakub ini terus kenabian dan kerasulan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai yang terakhir adalah Isa alaihissalam yang jadi rasul, itu. Nah kemudian yang terakhir Nabi dan Rasul itu adalah Muhammad SAW dan itu juga keturunan Ibrahim. Gitu. Mengapa kalian tidak senang? Itu kalau Allah SWT memberikan nikmat kepadanya dan dari garis kalian ini banyak diberi nikmat oleh Allah SWT. Ini. Dan keluarga Nabi Ibrahim itu di samping diberi kitab oleh Allah diberi hikmah dan ada yang diberi itu kerajaan yang sangat agung seperti Nabi Sulaiman. Nabi Daud alaihissalam itu adalah nabi, rasul dan juga raja dan begitu juga Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud itu juga nabi dan juga rasul dan juga raja alaihi وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحسد وبين أنه وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحسد dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan dengan keras tentang sifat hasad ini wa bayyana annahu ya'kulul hasanat dan menjelaskan bahwa hasad ini menghapus kebaikan makan kebaikan yang dimiliki oleh orang oleh manusia yang hasad itu kama takulun naru al usba au qala al hadubah sebagaimana eh, api itu membakar habis rerumputan atau akan membakar habis kayu kalau tidak dipadamkan. Hasad itu kalau tidak dipadamkan, tidak dihilangkan dan dijauhi dalam hati maka kebaikannya semuanya akan bisa habis sebagaimana rerumputan kalau kebakar itu akan habis atau kayu itu apabila kebakar akan habis ya. Suma inal hasada fihi i'tiradun ala qada'illahi wa qadarihi. Lalu Syekh Utsaimin memberi penjelasan di samping itu orang yang hasad itu berarti orang itu tidak ridho kepada takdir Allah swt. Kenapa? Karena semua apa yang telah terjadi itu adalah ketetapan Allah aturan Allah, takdir Allah. Nah, orang itu diberi nikmat. Wah, dia asalnya orang biasa jadi orang pinter agama. Asalnya orang biasa jadi orang kaya, asalnya orang biasa jadi orang berkedudukan. Itu. Asalnya ndak punya anak jadi punya anak dan seterusnya. Nah, maka kalau ada orang yang hatinya tidak senang berarti dia nggak senang dengan takdir Allah nggak seneng dengan aturan Allah, nggak seneng dengan ketetapan Allah SWT. al hasida lam yardha bi illahi wa qadarihi gitu. Karena orang yang hasad itu tidak ridho kepada kodo dan kodar Allah Yakni lam yardo anna Allah a'to hadha rajula malan Au a'tahu ahlan Au a'tahu ilman yaitu orang itu nggak ridho kalau Allah swt memberi kepada orang lain harta atau keluarga atau ilmu fafihi i'tiradun ala qada'illahi wa qadari maka itu mengandung makna dia tidak ridho terhadap takdir Allah SWT ini yang dijelaskan oleh saya kemudian di sisi yang lain summa innal hasada jamratun fil qalbi wal iyadu billah dan ketahuilah sesungguhnya hasad itu bara di dalam hati panas di dalam hati tidak enak kullama an amallahu ala abdihi nikmatan ihtaraqa hadzal qalbu wal iyadu billah setiap melihat orang lain diberi nikmat hatinya itu panas hatinya itu sakit orang lain dapat enak hati dia sakit kebakar gitu haitsu an'amallahu ta'ala ala ibadihi fadajiduhu daiman fi nakdin wa daiman fi qalaqin setiap ia melihat Allah memberi nikmat pada orang lain hatinya itu menjadi tidak tenang hatinya itu menjadi terusik ya dan menjadi panas tadi itu wal hasadu rubbama minhu baghyun wa udwan dan dari hasad ini akhirnya bisa timbul permusuhan dan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan melampaui batas ala man atahu Allahu min fadli utamanya kepada orang yang diberi nikmat oleh Allah. Karena orang itu diberi nikmat oleh Allah akhirnya dia menjadi musuh memusuhinya dan yang namanya musuh itu ingin ingin mematikan atau ingin mencelakakan. Akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas. sum'atahu indan Akhirnya bisa e, menimbulkan Bagaimana supaya martabat orang yang diberi nikmat oleh Allah itu jatuh Melakukan begini ya, Jadi menghancurkan atau merendahkan martabat orang yang mendapatkan nikmat itu di hadapan manusia wa yaqulu fihi kata, wa kadza wa huwa ia mengatakan begini-begini yang merusak perangainya gitu. tapi itu adalah kebohongan gitu. Au saddikun lakin yuridu an yahsuda hadzal rajul atau ndak bohong sekalipun tapi diungkap kejelekan-kejelekannya kepada orang supaya martabatnya jatuh dan itu adalah riba dan sudah kita bahas pembahasan tentang riba sudah kita lalui dan riba itu juga dosa besar dan riba itu dosanya kalau digunakan untuk merubah warna air laut berubah Nah air laut itu apabila ada kotoran-kotoran ada apa itu menjadi netral menjadi hilang kotoran-kotoran saking kuatnya air laut dan air laut itu jumlahnya itu sangat luas sangat banyak itu sangat besar jumlahnya itu. Nah kalau dosanya riba itu digunakan untuk merubah air laut bisa berubah dan perubahan yang paling jelek itu adalah busuk perubahan air yang paling jelek itu adalah busuk padahal yang busuk itu kalau dibuang ke laut jadi hilang tapi dosa riba itu kalau digunakan untuk merubah air laut itu jadi busuk air laut saking besarnya dosa ibadah dan ini akan mudah muncul di dalam hati orang yang hasad itu Warubama yahsul minhul udwana ala akhihil muslim dan akhirnya bisa jadi memusuhi saudaranya sesama muslim. Nah, nah ini penjelasan uh, yang diberikan oleh Syekh itu. Kemudian di sisi lain, innal hasada la yaruddu nikmatallahi ala abdihi mahma hasadta Ketahuilah sesungguhnya hasad itu tidak akan merubah nikmat Allah yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki meskipun kamu hasad kepadanya. Wa mama baghita fa innaka lan tamna qadarallahi ala ibadi. Meskipun kamu itu melakukan hal-hal yang melampaui batas, menghalang-halangi atau berupaya kayak apapun tidak akan bisa merubah ketetapan Allah karena Allah SWT akan memberi nikmat kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah akan menahan nikmat itu bukan mengikuti kehendak fulan dan fulan tapi Allah tidak memberikan nikmat itu juga kepada siapa yang Allah kehendaki nah, itu karena itu dihalang-halangi kayak apapun yang dapat nikmat tetap akan mendapatkan nikmat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Nabi SAW bersabda kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an annal ummata law ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in ketahuilah wahai Ibnu Abbas seandainya seluruh umat manusia berkumpul jadi satu tolong menolong ingin memadorotkanmu lam yadurruka mereka tidak akan bisa memadorotkanmu illa bisyai'in qad kataballahu alaik kecuali apabila sebelumnya Allah telah menetapkan kamu mendapatkan madorot kayak gitu. Hmm. Allah telah menetapkan kamu akan mendapatkan madorot kayak gitu. Nah, mereka berusaha atau tidak berusaha, kamu pasti akan mendapatkan madorot itu. Allah tidak menetapkan kamu akan mendapatkan musibah kayak gitu. Semua manusia kumpul jadi satu, tolong menolong, ingin menimpakan musibah itu kepadamu, tidak akan bisa. Iya. Rufi'atil aklamu wa suhuf nah, pena untuk menetapkan takdir manusia itu telah diangkat catatannya sudah kering itu falwajibu ala 'alal insani idza ra'a min nafsihi hasadan li ahadin an yattaqiyallah nah karena itu maka petunjuk petunjuk yang penting untuk kita perhatikan apabila di dalam hati ini muncul rasa hasad tidak senang pada orang apabila orang itu mendapatkan kebaikan maka harus memahami memahami seperti tadi kemadorotannya gitu. itu dosa besar ini yang pertama. Ini sifat pokok, sifat utama orang Yahudi kalau ini tetap ada di dalam hatinya berarti akan jadi golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Nah, yang ketiga, kebaikan-kebaikan nanti akan menjadi terhapus. Jadi berkurang berkurang kebaikannya akhirnya menjadi orang yang amal baiknya lebih ringan nanti timbangannya. Kenapa? Karena kebaikannya banyak terhapus gitu. Dan yang keempat bahwa hatinya nanti akan sakit sendiri. Hatinya nanti akan sakit sendiri. Karena apa? Karena hasad itu adalah bara di dalam hati. Hati merasa sakit, merasa tidak enak. Gitu. Dan yang kelima, tidak bisa merubah apa-apa. Tidak bisa merubah apa-apa. Kamu hasad kayak apapun, orang yang diberi oleh Allah nikmat tetap akan dapat nikmat. Nah harus paham Lah kalau gitu terus langkahnya apa Langkahnya Kalau muncul hasad Kenapa? Karena hasad itu Bisa jadi itu Jadi hawa nafsunya Hawa nafsunya itu maksudnya Jiwa dia itu Senengnya kayak gini Nah hawa nafsu itu kesenangan jiwa Bisa jadi itu jadi kesenangannya Padahal Gitu. Bisa jadi yang kamu senangi itu justru membuat kamu melarat, membuat kamu sakit, membuat kamu nggak enak. Asa antuhibu syai'an wa syarrul lakum. Bisa jadi yang kamu sukai itu ternyata kejelekan buatmu. Nah, jadi itu. Dan banyak Allah menggambarkan dalam hal ini aneh-aneh atau laron atau semisalnya itu kalau ada api dia itu ngerubung Padahal nanti ketika dia mendekati itu kebakar. Nah dari itu, asa antak rohu syai wa asa antuhibu tuhibbu syai wa syarrul lakum. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu ternyata yang kamu cintai itu jelek bagimu. Nah ini penting untuk diperhatikan. Karena itu maka bagaimana supaya ini bisa hilang? Maka langkah yang pertama adalah ayat taqiyallaha harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan menghancurkan dirinya dan itu akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dengan menjadi orang yang takut kepada Allah akhirnya gitu, tidak melakukan baik hati maupun dengan perbuatannya tidak melakukan yang haram dan akhirnya mendekatkan diri kepada Allah wa ayyuwabbiha khonafsahu yang kedua harus mencela dirinya mencela dirinya mencela diri tatkala dirinya di dalam kejelekan itu jiwa mukmin An-nafs jiwa itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ada tiga An-nafsul mutmainnah An-nafsul lawwama Dan an-nafsul amarobisu Jiwa itu ada tiga macam Jiwa mutmainnah, jiwa lawwama dan jiwa amarobisu Jiwa amarobisu jiwa yang selalu mengajak dan memerintahkan jasad ini pada kejelekan Itu hawa nafsu secara umum umumnya jiwa manusia itu mengajak kepada yang jelek, senang dengan yang jelek. Inna nafsala ammaratun bisu Sesungguhnya jiwa itu sungguh Selalu mengajak kepada kejelekan Senang pada kejelekan Mengajak kejelekan Sehingga jasad itu senang pada kejelekan Melihat kepada kejelekan Kenapa? Karena jiwanya senang dengan yang jelek Senang Badan jelek memerintahkan mata untuk melihat yang jelek Mendengarkan yang jelek Mendengarkan lagu-lagu Mendengarkan itu cerita-cerita orang yang cerita bohong apalagi menceritakan orang lain hibah Nah itu seneng Kalau sudah bahas orang Bahas jeleknya orang itu seneng itu Hatinya seneng akhirnya memerintahkan telinga untuk seperti itu inna nafsa la'amaratun bisu yang kedua adalah nafsul lawama jiwa yang mencela dirinya tatkala dirinya itu tidak baik gitu nah apa maksudnya menyalahkan dirinya itu kenapa ini nggak baik kok disenangi nah kalau nggak bisa menghindar pasti akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala akhirnya berlindung kepada Allah dari kejelekan dirinya wa billahi min syarri anfusina au min syururi anfusina seperti di dalam mukaddimah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min apa syururi anfusina dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan jiwa kita Nah, berlindung kepada Allah, eh, ya Allah lindungilah kami dari jiwa yang jelek. Hindarkan jiwa ini dari kejelekan-kejelekan. Gitu. Wa yaqulu laha kaifa tahsidina an-nasa ala ma Gitu. Dimunculkan, mengapa orang lain dapat enak kok kita sakit? Nah, itu dimunculkan. Kenapa jiwa ini? Orang lain mendapatkan nikmat apapun nikmat itu. Gitu. Kenapa orang lain dapat kebaikan kok kita nggak malah berusaha jadi baik supaya mendapatkan kebaikan seperti itu? Kok malah hati ini sakit dan menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain terus dapat apa? Nah itu. Kaifa takrahina nikmatallahi ala ibadi? Gitu. Dimunculkan di dalam hatinya mengapa? Gitu. Kok bisa timbul hati ini tidak senang kepada orang lain tatkala orang lain itu diberi kebaikan oleh Allah. Ara'aita ara'aiti law kunti hadhihi law kunti hadhihi ni'mah indaki atuhibbina anna ahadan yahsuduki 'alayha wa yuwabbikhuha lalu dimunculkan dimunculkan kebalikannya wahai jiwa jiwanya sendiri kalau jiwa dirinya ini yang mendapatkan nikmat lalu orang lain nggak seneng apa itu akan menjadi hina itu dan akhirnya mencela dirinya dan itulah an-nafsu al-lawama wa kathalika yaqulu laha anti anti Lau hasaddi wa karihti ma min min fadlihi fa inna thalika lan yadurruki al-mahsud gitu Ketahuilah, kamu tidak senang kayak apapun. Kamu tidak senang kayak apapun pada orang yang diberi nikmat. Maka itu tidak akan memadorotkan dia. Tidak akan merubah keadaan dia. Ah, ini dimunculkan itu. Bahkan madorotnya itu kembali kepada yang tidak senang. Kalau kamu, wahai jiwa, tidak senang pada orang lain yang mendapatkan nikmat, justru yang jelek dan yang rusak adalah kamu sendiri, maksudnya jiwa ini sendiri. Wa asbaha dzalika mimma yuwabbihu mimma yuwabbihu bihi nafsahu dan yang semisal yang penting maknanya adalah mencela dirinya, menyalahkan dirinya. Hatta yata'ama bihi minal hasadi supaya hasad ini hilang dari dirinya. Wahina idzin yatma'innu wa yansharihu itu, wala yatakadar dan apabila jiwa itu sudah bisa mencela dirinya tatkala dirinya jelek maka ketika itu hati itu akan menjadi lapang menjadi lapang tidak lagi menjadi sempit dan sakit dan akhirnya hatinya menjadi tenang dan kalau hatinya menjadi tenang maka menjadi an-nafsul mutmainnah jiwa yang tenang Jiwa yang tenang itu apa? Jiwa yang tenang itu jiwa yang tenang di dalam segala keadaan. Kalau mendapatkan nikmat bersyukur kepada Allah dan dengan itu hatinya tenang. Dan apabila mendapatkan yang madorot, yang tidak enak, sabar, ridho dengan ketetapan Allah akhirnya jadi tenang. An-nafsul mutmainnah itu merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah karena ibadah kepada Allah itu adalah kebaikan, merasakan nikmatnya kebaikan. Gitu. Nah itu adalah an-nafsul mutmainnah. Kalau punya jiwa mutmainnah, maka jiwa ini akan terus cenderung kepada yang baik karena yang baik itu Gitu. Itu memang menenangkan dan itu dirasakan enak. Jiwa mutmainnah itu akan jauh dari yang jelek. Kenapa? Yang jelek itu merusak dan tidak enak. Nah itu an-nafsul mutmainnah. Dan ini adalah usaha dan usaha yang kedua adalah doa. Doa kepada Allah SWT Di antara doa tadi itu berlindung kepada Allah dari kejelekan kejelekan dirinya dan di antara doa adalah Allahumma hdina li ahsanil akhlaqi wal a'mal ya Allah berikanlah kami petunjuk itu petunjuk kepada akhlak yang baik dan kepada amalan yang baik Layah dili ahsaniha illa ant Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali engkau ya Allah Wasrif anna sayyi'aha Dan palingkan dari kami, dari jiwa kami kejelekan-kejelekan gitu. Jadi supaya dijauhkan oleh Allah dari kejelekan-kejelekan gitu wasrif anni sayyi'al akhlaki la yasrifu anna sayyi'aha illa anta tidak ada yang bisa menghilangkan menjauhkan dan memalingkan kami dari kejelekan kecuali engkau ya Allah nah ini adalah doa dan Rasulullah SAW juga memberikan petunjuk di dalam segala urusan agar yang bermanfaat itu ditempuh dengan dua jalan yaitu menjalankan usahanya untuk mendapatkan kebaikan dan berdoa kepada Allah SWT ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz upayakan semaksimal mungkin yang bermanfaat untukmu dan sertailah mohon pertolongan kepada Allah dan jangan putus asa jangan putus saya sudah berusaha sudah berusaha saya juga sudah berdoa jangan berkata begitu usaha harus terus doa harus terus kalau berhenti itu namanya putus asa dan kalau merasa bahwa sudah berusaha, sudah berdoa tapi belum dapat atau enggak di, nggak diberi oleh Allah, itu namanya isti'jal di dalam di dalam doa. Gitu. Nah, dan istiqjal di dalam doa itu tidak akan diberi oleh Allah Taala. Ketika Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, istiqjal tergesa-gesa di dalam berdoa itu maksudnya apa? Berdoa kepada Allah, lalu merasa belum dikabulkan, lalu muncul dalam hati Ya, Saya sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Nah, Allah SWT pasti akan mengabulkan doa kalau orang itu tidak tergesa-gesa. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Allah Rasulullah bersabda, Allah pasti akan mengabulkan doa kalau orang itu tidak tergesa-gesa. Kalau ya Rasulullah, wa jaluha. Rasulullah ditanya bagaimana ketergesa-gesaan di dalam doa itu. Rasulullah SAW menjawab Yaitu Apabila orang itu berdoa kepada Allah Merasa tidak dikabulkan Akhirnya berhenti dan Berkata atau berpemahaman Saya sudah berdoa tapi tidak dikabulkan Nah kalau orang kayak gitu itu Tidak dikabulkan gitu. Nah itu Jadi Allah pasti akan mengabulkan doa Malam ya stajil Selama orang itu tidak tergesa-gesa nggak makna tergesa-gesa tadi kayak gitu karena itu jalan yang harus ditempuh adalah ihris ala mayan fa'uka wasta'in billahi wala ta'jas upayakan semaksimal mungkin yang bermanfaat untukmu sertailah mohon pertolongan kepada Allah dan jangan putus asa mungkin itu yang kita baca kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan Ya, salah satu salah satu ayat yang harus dibaca itu juga surat al Falak.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 Nah, jadi itu tidak apa-apa. Gitu. Tapi pembahasan pokok ini adalah minta perlindungan diri dari kejelekan hasadnya orang lain. Itu fokusnya ayat ini. Tapi nggak apa-apa. Itu bisa juga mengandung makna yang hasad adalah dirinya, dia berlindung kepada Allah dari hasad dirinya. Nah itu. Lah apa kejelekan hasad dirinya? Ya tadi itu. Itu akan menghabiskan kebaikan-kebaikannya dan akan menjadikan hatinya sakit. Nah itu. Tapi eh, yang yang lebih pas doanya gitu, itu adalah doa tadi itu berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa ini. Yang kedua mohon petunjuk kepada Allah dari akhlak yang baik dan mohon dipalingkan oleh Allah dari akhlak yang jelek. Allahumma tina li ahsanil akhlaki la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrifuha illa anta. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa memberi hidayah seperti itu kecuali Engkau dan palingkan kami dari akhlak yang jelek. Tidak ada yang bisa memalingkan kami dari akhlak yang jelek kecuali Engkau ya Allah. Nah itu uh, yang lebih pas. Nah, ada lagi? Itu apakah benar Terus apakah itu Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa hasad itu haram kecuali dua hal kecuali dua hal. Yang pertama adalah diberi oleh Allah eh, Al-Quran, maksudnya pemahaman Al-Quran, gitu, dan eh, mendekatkan diri kepada Allah dengan Al-Quran, gitu. Waktunya habis untuk Al-Quran, baik untuk membaca atau untuk mengajar atau untuk mengamalkan Al-Quran Nah itu maknanya umum juga agama secara keseluruhan Nah terus dia iri Iri yang dimaksud di sini ini kepingin seperti itu Kepingin seperti itu Kenapa? Karena waktunya dia, kekuatan dia, tenaga dan pikirannya dia habis untuk Quran Nah, yang kedua adalah orang yang diberi oleh Allah harta yang banyak gitu. dan hartanya itu dihabiskan maksudnya dihabiskan dapat digunakan lagi dapat di, di samping digunakan yang cukup selebih atau yang banyak itu dihabiskan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia kepingin seperti itu. Wah, kepingin seperti itu. Kenapa? Rezekinya banyak tapi tidak dinikmati begitu saja. Digunakan apa yang menjadi kebutuhannya, tapi itu yang tidak dibahas ini di ayat yang lain gitu ya. Gitu sebagaimana dan kamu jangan melupakan bagianmu dari dunia tapi yang paling banyak atau selebihnya itu digunakan di jalan Allah SWT Nah itu disebutkan oleh Rasulullah lafadznya juga hasad La hasada illa fitnah ini Tidak ada hasad kecuali di dua hal Nanti juga akan ada bab itu gitu ya. Nah tidak boleh hasad Atau tidak ada hasad di dalam Islam Atau hasad itu haram kecuali dua hal Nah, ini apabila makna hasad itu diartikan secara umum dan ada lafat khusus untuk dua tadi itu yaitu hitam. Apakah itu juga termasuk hasad? Nah, apabila makna hasad itu secara umum, ya hasad secara umum itu juga masuk. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fitnaini. Tidak ada hasad atau tidak boleh hasad kecuali dua hal. Berarti dua hal ini juga hasad, tapi dua hal ini boleh. Nah, dan ada nama khususnya yaitu rito. Nah, nah dan bukan membaca suaranya merdu terus kepingin begitu, maka bukan itu maknanya. Maknanya bukan itu. Wah ngajinya suaranya enak Terus kepingin di suaranya yang enak Nah bukan itu Bukan itu Tapi itu membaca Quran siang malam, mengajarkan Quran siang malam, mengamalkan Quran siang malam. Maksudnya adalah itu. Jadi waktu, tenaga dan pikirannya dihabiskan untuk Al-Qur'an. Itu satu. Yang kedua, kemerduan suara di dalam Al-Qur'an. Nah, itu meskipun itu juga nikmat, hati-hati ini gampang menimbulkan fitnah. Apa menimbulkan fitnah? Senang kalau dipuji orang dan kalau orang itu senang dipuji orang, Nah itu menghapuskan pahalanya, menghapuskan pahala kebaikan. Gitu. Apalagi kalau dia tidak di jalan yang benar. Kalau tidak di jalan yang benar, nggak sekedar ibadahnya seneng dipuji orang, tapi justru ini menjadi ibadah untuk selain Allah SWT. Gitu. Jadi dia itu membaca Quran bukan karena ibadah, tapi melatih bagaimana nanti tampil di hadapan orang bisa maksimal. Malah itu nanti yang jadi yang jadi pegangannya. Nah, karena itu bukan kemerduan suaranya. Meskipun suara yang bagus itu adalah nikmat dan kalau digunakan di dalam Al-Qur'an dengan baik itu juga kebaikan tersendiri gitu. Dan bisa memunculkan kebaikan-kebaikan lain. Kenapa? Karena misal ada orang biasa kalau dia bacaannya bagus, tajwidnya bagus, makrotnya bagus, ada orang biasa itu e, ketika ada orang lain dia tidak kepingin belajar, begitu ada dia didekati terus kepingin belajar. Akhirnya dia mengajar. Nah, itu membawa manfaat, tapi harus hati-hati. Kenapa? Karena nikmat seperti itu itu akan mudah menimbulkan fitnah bagi dirinya. والله أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته